disampaikan melalui majelis ilmu yang penuh berkah ini. Dan insya Allah sebagaimana biasa pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabair. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wasitun. Dosa besar yang ke-63 eh, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan pagi ini kita akan melanjutkan masih ada kaitannya dengan uh, dosa besar sebelumnya yaitu al-iyasu min wal qunut min rahmatillah berputus asa terhadap karunia Allah dan merasa pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya itu surat Yusuf ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqaumul kafirun Sesungguhnya tidak ada yang merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum yang kafir. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alladhi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu." Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi, qul ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, yang bersikap melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat dosa dan maksiat, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun Mereka mengatakan mereka menjawab kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari, rahmat, dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu tanda orang-orang yang sesat. Tanda orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita berputus asa dari rahmatnya. Hingga ketika seorang hamba itu jatuh dalam lautan dosa dan maksiat, hendaklah dia tetap mempertebal rajanya kepada Allah. Janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah itu telah mendahului kemarahannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku kata Allah telah mendahului kemarahanku. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya seluas-luasnya dan dia adalah Rabb yang Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Rasulullah menjawab, Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wal iyasu min rawhillah. Pesimis terhadap karunia Allah. Wal qunutu min rahmatillah. Dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang ataupun mah ini merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dan tidak akan berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Dan pengaruh sifat rahmah dan kasih sayang ini dapat terlihat jelas di alam semesta. Khususnya pada diri kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita dengan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Maka dari itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliput segala sesuatu. Menaungi semua makhluknya. Tidak ada satupun di alam semesta ini. Kecuali mendapat siraman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang malaikat pemikul aras Dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil tabu wa taba'u sabilak waqihim al jahim. Malaikat-malaikat itu berdoa, "Ya Rob kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Dan peliharalah mereka dari siksaan api neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mu'min ayat 7 di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang doa para malaikat yaitu malaikat-malaikat pemikul aras dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Mereka berdoa meminta memohon ampunan bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwa rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kita, dalam ayat yang lain, "Wa rahmati wasi'at kullasyai' syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun." Surat Al-A'raf ayat 156. Allah mengatakan dan rahmatku meliputi segala sesuatu maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Pintu rahmat Allah terbuka bagi orang-orang yang telah berbuat dosa ataupun maksiat. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Ya, sampai-sampai ya dosa yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Apabila hamba itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Semua dosa-dosa Allah ampuni selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu rahmatnya, pintu taubatnya bagi hamba-hambanya ya dan bahwa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dosa besar mungkin lebih besar daripada dosa yang mereka lakukan mungkin lebih besar daripada maksiat yang mereka kerjakan oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط ما قنط من جنته أحد Sekiranya hamba-hamba mukmin tahu bagaimana siksa yang Allah siapkan di sisinya, tentu tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk surga. Dan sekiranya orang kafir tahu Bagaimana luasnya rahmat Allah yang Allah siapkan di sisinya. Tentu tidak seorang pun yang berputus asa dari sorga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa berputus asa dari rahmatnya merupakan sifat orang-orang yang kafir. Sifat orang-orang yang sesat ya karena mereka tidak mengetahui luasnya rahmat Rabbul Alamin hingga mereka mudah berputus asa dan tidak eh, dan jatuh dalam perbuatan yang terlarang ini. Demikianlah hamba Allah yang berbahagia. Jadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Merasa berputus asa dari pertolongan Allah, merasa berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hingga dia tidak mau bertaubat dia enggan mohon ampun dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi mengatakan seandainya kamu tidak berbuat dosa, isinya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kaum yang berbuat dosa lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Maka dari itu kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubatnya bagi kita. Tidak ada dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berprasangka baik merupakan salah satu adab seorang mukmin kepada rohnya yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah kusnuzan kepada Allah merupakan nikmat yang sangat besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti persangkaan hamba kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu." Aku menuruti persang, prasangka hambaku terhadapku jika ia berprasangka baik terhadapku, niscaya ia akan mendapat kebaikan. Dan jika ia berprasangka buruk kepadaku, niscaya ia akan mendapatkan keburukan. Dan seorang mukmin harus selalu dan senantiasa menjaga hal ini sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah meriwayatkan kepada kita bahwa tiga hari sebelum Rasulullah SAW Alaihi Wasallam wafat, beliau berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi Janganlah seseorang itu wafat meninggal dunia ya. Janganlah seorang itu mati kecuali ia dalam keadaan dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim di dalam sahihnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayang mereka kepada diri mereka sendiri. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan sesungguhnya Rasulullah saw pernah melihat seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Setiap kali ia mendapatkan bayi tawanan naik lainnya, ia langsung mengambil dan mendekapnya ke dadanya. Dan ia terus berkeliling mencari anaknya tatkala ia menemukan bayinya maka ia mendekapnya kemudian menyusuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhi tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Padahal ia mampu untuk tidak melemparnya. Maka para sahabat pun menjawab, Tentu saja tidak, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, "Lallah Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Demi Allah, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim mukmin harus nantiasa memperbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya. Dia tidak akan pernah mengakhiri janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak yang tercela dan merupakan sebab seorang itu, seorang hamba itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus berkaitan dengan dirinya atau perbuatan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Sedikit sekali manusia yang selamat dari berprasangka buruk kepada Allah kecuali orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Oleh karena itu hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Jika sampai kita ber, eh, jangan sampai kita itu berburuk sangka kepadanya. Beliau juga mengatakan, acap kali kita menemukan banyak orang yang menyalahkan takdir Allah, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka berandai jika yang terjadi yang terjadi itu adalah sebaliknya. Mereka mengatakan seharusnya takdir itu begini dan begitu. Ada kalanya mereka mereka merasa kurang atau merasa lebih. Maka coba teliti diri kita sendiri, apakah kita selamat dari hal tersebut? Sebagai eh, mana makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Sebenarnya kita lah yang harus ditanya tentang apa yang kita lakukan. Bukan kita yang mempertanyakan apa yang menjadi ke keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, namun merekalah yang akan ditanyai tentang apa yang mereka lakukan. Maka berbaik sangka kepada Allah ini merupakan modal untuk beramal soleh dan merupakan salah satu jalan selamat untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan mendorong kita untuk selalu punya motivasi dan semangat bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah sebuah kewajiban dan taubat juga merupakan setinggi-tinggi derajat penghambaan seorang insan kepada rohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha taubat yang murni taubat yang tulus taubat yang menyempurnakan syarat-syarat taubat Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini mengisyaratkan wajibnya seorang muslim bertaubat kepada Rabbnya. Dan ini adalah perintah yang harus mereka laksanakan. Di sisi lain, taubat merupakan kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab sebagai hamba yang lemah, kita tentunya selalu berbuat salah dan dosa. Kita sering lalai. Kita sering lengah. Kita tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sangat membutuhkan sesuatu yang menjernihkan dan membersihkan kita dari noda-noda dosa yang pernah kita lakukan. Setiap anak Adam tentu tidak akan bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertobat kepada Allah kullu ibni adam khata wa khairu wa khairu khata'in at semua bani Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik Allah eh, orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa tiap kali kita membutuhkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dengan kelemah lembutannya, kedermawanannya, kepemurahannya serta memudahkan jalan bagi kita untuk meraihnya. Allah telah memudahkan jalan untuk meraih taubat. Allah juga telah membuka lebar eh, semua pintu taubat bagi siapa saja yang menginginkannya. Dan kapan saja pada malam hari Allah membentangkan tangannya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Demikian juga pada siang hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya kepada mereka yang memohonkan ampunan kepadanya. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan di malam hari. Demikianlah seterusnya hingga matahari terbit dari sebelah barat. Pintu taubat ini akan terus terbuka hingga ya tiba waktunya nanti matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Rasulullah mengatakan Inna Allah yakbalu al abdi ma'lam yugharghir Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Maka dari itu, janganlah kita menunda-nunda taubat. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan mengatakan, dosaku sudah terlalu banyak. Mungkinkah Allah mengampuniku? Aku sudah terlalu hitam. Aku sudah terlalu jauh tersesat. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengampuniku? ya ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka luas pintu taubatnya siang dan malam. Janganlah kita menunda-nunda taubat siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa hamba itu belum sampai ke kerongkongan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menerima taubat hambanya ketika uh, ketika hambanya telah banyak melakukan dosa dan ingin bertaubat hendaklah ia tahu bahwa Allah sangat gembira menerima taubatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Allah asyaddu farhan asyaddu farhan bitaubati abdil mu'min sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hambanya yang mukmin ya hadis sahih riwayat Muslim ya hamba itu juga harus yakin dia juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan memaafkan keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menerima taubat hambanya walau sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh hamba itu. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an anisayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan dan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam sebuah hadis kutsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ya Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika la ubali." Ya bna Adam, law balagat walau balagat dunubuka anana as-sama' ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة Allah berkata Wahai anak Adam Sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku Ya tidak berputus asa dari rahmatku Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dengan tidak membawa dosa syirik, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh itu pula. Nah demikianlah apabila hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba itu senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmatnya bagi hamba tersebut. Ya tentunya kita masih ingat ya tentang dosa seorang yang telah membunuh 10 eh, orang eh 100 orang ya seperti yang diceritakan oleh Abu Sa Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam bercerita ya dulu ada seorang di zaman sebelum kalian yang membunuh 99 nyawa kemudian ia menanyakan di mana ada orang yang paling alim di dunia maka ia diberitahu tentang seorang pendeta Lalu ia pun mendatanginya. Ia mengadukan bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Lantas bisakah dirinya bertaubat? Maka pendeta itu, rahib itu mengatakan, tidak bisa, tidak ada kesempatan bertaubat. Maka karena marah dia membunuh rahib tersebut sehingga lengkaplah, genaplah 100 orang yang ia bunuh. Kemudian ia kembali menanyakan, Sebenarnya dia ingin bertobat, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia berbaik sangka kepada Robnya. Maka ia bertanya, di manakah ada orang orang paling alim di atas muka bumi ini? Maka ditunjukkanlah kepada seorang lelaki yang berilmu, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Ia pun mengadukan bahwa dirinya telah membunuh seratus jiwa. Masih mungkinkah dirinya bertaubat? Maka orang berilmu itu berkata, Ya, Siapa yang mampu menghalangi dirimu ya dari taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kamu bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu. Sebab negerimu adalah negeri yang buruk. Maka ia pun berangkat ke negeri tersebut. Tatkala baru mencapai separuh perjalanan, ia meninggal dunia maka para malaikat rahmat dan para malaikat azab berselisih pendapat. Malaikat rahmat mengatakan orang ini pergi dalam keadaan sudah bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, tapi dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Maka datanglah malaikat kepada mereka menjelma dalam rup, dalam bentuk atau rupa seorang manusia. Lalu mereka menjadikannya sebagai hakim. Ia berkata, Malaikat yang menjelma itu berkata, ukurlah jarak antara dua negeri tersebut. Mana yang lebih dekat dengannya? Maka hukumi ia dengannya. Maka mereka pun mengukurnya dan mereka mendapati ternyata ia lebih dekat ya dengan negeri yang hendak ia tuju. Dan akhirnya malaikat rahmatlah yang membawa ruhnya. Dalam hadis dalam riwayat sahih lainnya disebutkan maka posisinya lebih dekat dengan negeri yang baik itu sejak satu jengkal hingga dia dihitung sebagai penduduknya. Di dalam riwayat, di dalam riwayat lain juga di, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada negeri yang buruk untuk menjauh dan menyuruh kepada negeri yang baik itu untuk mendekat. Lalu Allah berfirman, "Ukurlah jarak antara keduanya." Para malaikat mendapati bahwa ia lebih dekat ke negeri yang yang yang baik itu yang hendak dia tuju sejarah satu jengkal maka ia pun diampuni ia, ia pun mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Ini ia termasuk orang yang beruntung ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat demikianlah ya para pendengar yang berbahagia hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa pintu rahmat Allah itu terbuka bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya bagi hamba-hambanya membuka luas pintu taubatnya bagi hamba-hambanya. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk segera bertaubat dan segera beramal soleh dan tidak menunda-nundanya. Coba bayangkan apabila orang itu menunda sebentar saja atau uh, eh, amal solehnya yaitu berhijrah. Itulah amal soleh yang dia lakukan yang pertama kali dia lakukan setelah dia bertobat. Coba bayangkan seandainya dia menunda sebentar saja ya hijrahnya tersebut amal solehnya itu yaitu hijrah ke negeri yang baik itu ya sementara dia tidak tahu kapan ajal merenggutnya ternyata di tengah perjalanan nyawa ah, dicabut oleh eh, nyawanya dicabut oleh malakul maut dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya kepada kebaikan ia ternyata lebih dekat kepada negeri yang baik yang hendak ditujunya itu maka ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersegera bertaubat walau sebesar apapun dosa kita. Dan hadis ini mengarahkan kepada kita agar bertanya kepada orang yang berilmu yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas. Dan jangan bertanya kepada orang bodoh, orang jahil yang tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala sebab akibatnya bisa fatal dan dan akan menimbulkan kerusakan yang besar dan juga menunjukkan kepada kita agar kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Meski harus menempuh perjalanan jauh untuk menemui dan mengambil manfaat dari mereka. Sebab seseorang itu tergantung dengan agama orang dekatnya. Maka hendaknya ia melihat siapa yang ia ajak berteman. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan Rasulnya untuk berteman dengan orang-orang yang jujur, ya. Eh, dan dan amanah. Ya, oleh karena itu, wasbir nafsaka ma'alladina doa rabbahum bil ghadati wal ashi. Dan sabarkanlah dirimu ya bersama dengan orang-orang yang menyuruh Robnya di pagi dan di sore hari. Ya. Jadi teman yang baik itu adalah modal bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dosa sebesar apapun, ya coba lihatlah pembunuh yang bertobat ini sepanjang hidupnya mungkin ia jalani bersama syaitan maka tatkala ia berteman dengan para dengan seorang al alim dan mengambil faedah dari ilmunya ya, ia diarahkan kepada yang terbaik ya ia diarahkan kepada yang terbaik ia diarahkan kepada amal soleh nah demikian maka dari itu janganlah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya seberat apapun dosa kita sebesar apapun dosa kita Allah Subhanahu wa taala ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bersungguh-sungguh dalam taubat artinya adalah membersihkan taubat itu dari segala bentuk rekayasa. Ya, serta, serta melaksanakannya dengan bentuk yang paling sempurna. Itulah dia taubat nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, tapi taubat nasuha. Bertaubat dari dosa dan tidak kembali lagi kepadanya sebagaimana air susu tidak kembali lagi ke puting, sebagaimana anak panah tidak akan kembali lagi ke busurnya. Al Hasanul Basri mengatakan taubat nasuha adalah hendaknya seorang hamba menyesali atas dosa yang telah lampau dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepadanya. Al-Kalbi mengatakan yaitu beristighfar dengan lisan, menyesali dengan hati, dan menahan diri ya dari perbuatan dosa uh, yang lainnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan taubat nasuha adalah engkau perlakukan dirimu sendiri secara baik dengan taubat itu, yaitu memperbaiki diri setelah bertaubat. Ya, memperbaiki diri setelah bertaubat. Artinya adalah mengiringi taubat kita itu dengan iman dan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Demikian amal soleh yang paling utama setelah bertaubat adalah menuntut ilmu, ya, dan tidak menunda amal soleh, menuntut ilmu dan mengikuti sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Ya. Eh, para mufassirin mengatakan yaitu wa inni laghaffarun liman taba. Sesungguhnya ah, aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Ai taba minasyirki. Taba minal kufri ilal islam, ila tauhid bertobat dari syirik kepada tauhid, bertobat dari kekufuran kepada Islam. Wa amana dan beriman ai amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman, beriman kepada nabi, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan lalu beramal saleh ai addal faraid yaitu mengerjakan amal-amal wajib itu amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita, salat lima waktu, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji apabila kita mampu menunaikannya. Tsumma tada, kemudian ihtada. Ya, kemudian mengikuti hidayah yaitu mengikuti sunnah. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama ya, uh, Said Ibnu Jubair ketika menafsirkan ayat ini, ya in wa inni laghaffaru liman taba wa, wa amana wa amila salihan thumma tada'ai ittaba'a sunnah ittaqa istaqama ala sunnah istiqamah di atas sunnah mengikuti sunnah maka dari itu mengikuti sunnah ya berjalan di atas sunnah mengikuti manhaj salafus saleh adalah penyempurna taubat seseorang seorang itu tahu sempurna taubatnya ya 100% sempurna taubatnya apabila dia mengikuti sunnah. Ya, apabila dia mengikuti manhaj salafus soleh. Sempurnalah taubatnya. Coba lihat di sana ada orang-orang. Mungkin dia adalah seorang pelaku maksiat, pelaku dosa, pecandu minuman keras, mungkin pembunuh, berdarah dingin, atau mungkin dia adalah seorang ya pezina ataupun dia orang yang gemar melakukan perbuatan zina atau dia mencuri atau dia koruptor ya dia pelaku dosa besar nah dia bertobat kepada Allah dia tinggalkan dosa-dosa itu itu adalah suatu kebaikan itu adalah langkah menuju kebaikan dia bertobat dari dosa-dosa itu dan akan sempurna taubatnya itu apabila dia mengikuti sunnah apabila dia mengikuti manhaj salafus saleh. Ya wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma Ya maka coba lihat ada orang yang pemabuk bertobat akan tapi dia tidak mengikuti sunnah. Dia jatuh misalnya ke dalam ajaran-ajaran sesat. Memang dia telah bertobat dari dosa besar, tapi belum sempurna hingga dia menemui sunnah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah kepada Islam dan Sunnah. Nah, jadi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membuka pintu taubatnya senantiasa membuka pintu rahmatnya bagi kita semua dan ingatlah bahwa salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu lebih banyak daripada apa yang kita minta dan Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus memberikan nikmat dan karunia kepada kita walaupun kita banyak berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Nah demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk kembali kepada agamanya, kembali kepada rahmatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan jannah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya. Nah demikianlah para pendengar yang berbahagia, sahabat Radio Roja dimanapun uh, saudaraku berada. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para pendengar sekalian. Dan ingatlah bahwa dosa besar yang ke-64 adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwa seorang hamba yang berputus asa dari rahmat Allah, ia telah melakukan satu kejahatan, ia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin itu lebih besar daripada dosa-dosa lain yang dilakukannya. Ya, demikian. Jadi janganlah dia ya putus harapan dan pesimis untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu la ya'asu min illal qaumul kafirun. Sehingga tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang orang-orang yang kafir. Wa eh, la yaqnatu min rahmati rabbih illa qaumud dhairun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Ya, kecuali orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikianlah hamba Allah yang berbahagia ya apa yang dapat disampaikan sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, terima kasih kami mengucapkan jazakallah khairan pada ustaz atas materi dan nasihat yang disampaikan di pagi hari ini dan selanjutnya khotal Islam kita e, memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya Sebagaimana biasa kami undang Anda untuk di 0218236543 via telepon atau pesan singkat 0819896543. Satu penanya pertama via telepon sudah tersambung dengan Bapak e, Ibnu di perjalanan saat ini silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya saya mau bertanya ini tentang uh, uh, bagaimana uh, orang-orang non-muslim, orang-orang atau orang-orang kafir ya. Kita ketahui ketika mereka belum taubat, mereka akan masuk neraka jahanam. Sedangkan uh, ini saya mudah-mudahan saya uh, apa ya istilahnya saya merasa takut gitu saat karena saat ini uh, uh, bersemayam di pikiran saya uh, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu hidup hanya 30 tahun, 40 tahun. Kemudian mereka uh, misalnya uh, wafat dalam keadaan kafir. Kemudian mereka akan masuk ke neraka jahanam Sedangkan neraka jahanam itu adalah uh, akhir yang uh, maksudnya adalah kekal mereka di dalamnya. Yeah. Iya. Uh, saya tuh takut aja kalau misalnya uh, kehidupan mereka yang cuma sebentar, kenapa kok Allah menyiksa mereka sampai uh, uh, kekal di neraka jahanam? Sedangkan sifat Allah sendiri tadi Ustaz sudah jelaskan Allah, Allah itu adalah lebih sayang dari amalnya daripada uh, diri mereka sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas interaksi Bapak. Nah, ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya ya dalam surat uh, Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tasyauna wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima ya sebelumnya Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan. Al-Quran ini adalah peringatan bagi siapa saja yang hendak mengambil jalan pulang kembali kepada Robnya. Wa ma illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu manusia berkehendak. Siapa saja di antara kita berkehendak illa ayyasha Allah. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah telah menurunkan peringatan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya, Allah telah menurunkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia pelajaran dan peringatan di dalam kitabnya ini. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah melengkapi manusia dengan alat-alat ilmu untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yaitu akal. Di samping akal Allah Subhanahu wa taala beri manusia itu penglihatan. Allah Subhanahu wa taala beri pendengaran, asam wal basar untuk mendengar dan melihat. Dan Allah beri, beri akal yang menyempurnakan dua alat ilmu tersebut agar dia dapat melihat ayat-ayat Allah, dapat mendengar ayat-ayat Allah dan dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping alat-alat ilmu itu, sarana-sarana ilmu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan sorga dan mana jalan neraka, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia yaitu hamba-hambanya itu kehendak. Wa ma tasyaun. Allah berikan kehendak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia hak untuk memilih ya mana yang dia pilih jalan kebaikan atau jalan keburukan illa yasha Allah akan tapi semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala innallaha kana aliman hakima sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa saja yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya nya wadzalimina dan ingat orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa yudkhilu fi adzabihi tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang zalim wadzalimin dan orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, ya, berbuat dosa dan berbuat kejahatan itu adalah atas pilihan mereka sendiri. Walaupun semuanya atas kehendak Allah, tapi Allah tidak menyukainya. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan di sini atau tidak menyandarkan di sini kepada masyiahnya. Ya, tapi disandarkan kepada masyiah hamba itu sendiri, walaupun semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak seperti orang-orang yang dimasukkan ke dalam rahmatnya. Yudhilu mayyasha. Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Wadzalimin. Ingat, wahai orang-orang zalim, orang-orang yang zalim a'addalahum azaban alima. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang zalim bahwa Dia telah menyiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam sorga itu dengan rahmatnya dan memasukkan mereka ke dalam neraka itu dengan keadilannya. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala Inna Allah kana aliman hakima. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan itu tidak bertentangan ya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim khususnya kepada orang lain. Nah, maka rasa-rasa keadilan adalah yang dekat kepada rahmat Allah kepada orang yang dizalimi adalah Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan keadilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan keadilan. Nah, kemudian juga orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tingkatan. Ada perbuatan zalim yang Allah sama sekali tidak akan ampuni, yaitu kekufuran dan kemusyrikan. Orang yang kafir, orang yang engkar, orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah dan orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala ya akan masukkannya ke dalam neraka karena keadilannya ya karena bahwa dia telah melakukan satu perbuatan dosa besar ya kufur kepada Allah yang telah menciptakannya ya kufur kepada Allah yang telah memberinya segala rezeki dan nikmat ya kufur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang tiada batas tiada terhingga kepada dirinya dia kufur kepada nikmat-nikmat tersebut dia tidak mau menerima agama Allah dia tidak mau ya mengikuti agama Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka merupakan keadilan ya adalah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ini adalah mutlak ya kuasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia ya tidak dapat ya sampai kepada eh, eh, menyelami hikmah di balik itu karena itu adalah mutlak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita harus yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya tidak ada satupun yang yang kau ciptakan ini sia-sia. Ya, pasti semua ada hikmahnya. Masuknya orang kafir ke dalam neraka ada hikmahnya Masuknya orang musyrik ke dalam neraka ada hikmahnya. Bahkan diciptakannya iblis juga ada hikmahnya. Bahkan diciptakan neraka yang merupakan tem tempat kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, nah, jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita pertanyakan. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tapi manusia itulah yang akan ditanya. Surat Al-Anbiya ayat 23. Maka sebagai makhluk ciptaan Allah, kitalah yang seharusnya ditanya tentang apa yang kita lakukan. Tanyalah kepada diri kita, sampai sejauh ini apa yang sudah kita lakukan kewajiban apa yang sudah kita laksanakan terhadap Rob kita yang telah menciptakan kita, yang telah mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya ingat Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada dan itu adalah suatu nikmat. Ya, kita adalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita semua fakir kepada Allah. Ya ayuhan antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu itu fakir kepada Allah dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bukan kita yang mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, demikian. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa sungguh-sungguh memperhatikan masalah ini, ia pasti, pasti tahu bahwa berbaik sangka kepada Allah itu sendiri merupakan amal kebaikan. Ya, berbaik sangka kepada Allah itu merupakan amal kebaikan. Sebab yang mendorong seorang hamba untuk berbaik eh, untuk berbuat kebaikan adalah baik sangkanya terhadap Robnya bahwa Allah tidak akan membalas dan memberi pahala atas setiap eh, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memberi pahala atas setiap kebaikannya serta menerima darinya segala kebaikan tersebut. Jadi yang mendorongnya untuk beramal adalah baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik persangkaannya kepada Rabbnya maka semakin baik pula amalnya. Ya namun bila baik sangka itu disertai dengan mengikuti hawa nafsu, maka itu merupakan suatu kelemahan. Nah demikian. Jadi ya demikianlah ya kita tidak perlu mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah. Ya tidak boleh mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah, tapi kita lah yang bertanya, nah saya ini kemana? Apa yang telah sudah saya lakukan? Kewajiban apa yang telah saya lakukan? Ya janganlah kita larut dalam ya pertanyaan tentang takdir lima wa kaifa mengapa dan bagaimana. Nah, ini tidak boleh kita tanyakan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa manusia sudah diberi kehendak. Manusia sudah diberi kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di dalam ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya dua kehendak, yaitu kehendak manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi pilihan bagi manusia itu adalah tanggung jawab mereka sendiri walaupun semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahasia takdir, yaitulah rahasia takdir yang Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan kita manusia tidak boleh mempertanyakannya. Kenapa si fulan kafir? Kenapa si fulan tidak dapat rahmat Allah? Kenapa si fulan yang mendapat rahmat Allah? Allah sendiri mengatakan yudillu mayasya wa yahdi Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan dialah yang memberikan ya, dan dialah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan dialah yang memberikan hidayah kepada siapa pula yang dikehendakinya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita pertanyakan dengan lima wa kaifa mengapa dan bagaimana nah demikian wallahu alam bisawab baik terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat yang saya sampaikan di kesempatan kedua kita angkat pertanyaan dari Bapak Hadi di Matraman silakan Pak Hadi Assalamualaikum ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Silakan. Begini Ustaz, ana mau tanya. Ana dengar dari salah satu ustaz juga di Roja, itu dikatakan bahwa dosa besar itu kalau nggak salah ada 10 Ustaz. Ada 10. Hmm. Nah, dari 10 itu antara lain memang yang pertama syirku billah, syirik kepada Allah. Terus yang lainnya saya lupa, tapi ada yang saya ingat tiga durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zina, dan menghilangkan nyawa orang lain. Yang enam lagi saya lupa ya Ustaz. Hmm. Terus tadi Ustaz katakan dosa besar itu ada tiga. Sirku pesimis kepada rahmat Allah, dan putus asa kepada rahmat Allah. Nah ini saya nggak tahu apakah yang dua terakhir, yang tiga yang tiga itu pesimis dan berasa kepada rahmat Allah itu mewakili sembilan dari sepuluh itu saya saya nggak tahu ya Ustaz. Ya. Saya mau penjelasan. Ya. Dan yang kedua, hmm. Ustaz, itu tadi Ustaz bicara bahwa syirik itu yang pertama tadi itu ada tiga dosa besar. Yang pertama syirik adalah dosa yang besar. Nah, terus ya. tadi kontradiksi yang Ustaz bicarakan lagi pada akhir-akhir -akhir Ustaz mengatakan bahwa setiap dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu sebesar bumi, maka minta ampunlah kepada Allah kecuali syirku Nah, ini bagaimana Ustaz? Saya mohon penjelasan Ustaz. Ya, apa kontradiksi antara satu pernyataan dengan pernyataan lain yang <laughs> Ustaz katakan tadi. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Hadi. Silahkan Ustaz. Ya mungkin yang dimaksud adalah uh, sabul mubiqat. Tujuh dosa besar yang binasakan. Ya, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan dosa-dosa besar itu bukanlah lil hasr Ya, tetapi untuk menjelaskan perincian-perincian eh, dosa-dosa. Ya seperti sabda Nabi tentang tujuh dosa besar yang membinasakan. Yang pertama asyirku billah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan harta anak yatim, ya memakan riba, lari dari medan peperangan, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji, ya itu tuduhan berzina. Nah di dalam riwayat lain lagi, ya eh, disebutkan tentang dosa-dosa besar yang lain pula, yaitu ya berdurhaka kepada orang tua, ya bersumpah palsu, ya kemudian bersaksi palsu dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang senada dengan itu termasuk diantaranya hadis yang kita bacakan tadi yaitu uh, uh, uh, nah, dikatakan eh, bahwa ada yang bertanya kepada Nabi wahai Rasulullah apa itu dosa besar kemudian Nabi mengatakan asyirku billah wal iyasu mirrohillah wal kunutumirrahmatillah min syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang amal-amal soleh. Ya, dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan tentang amal-amal soleh dalam, uh, yang berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ya amal soleh itu adalah ya al imanu billah, ya beriman kepada Allah, salat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Di dalam berat lain disebutkan iman kepada Allah, ya kemudian jihad fisabilillah, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi e, ini bukan pembatasan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya amal-amal soleh ini sesuai dengan kondisi ya pada saat itu mungkin kondisi yang bertanya, mungkin kondisi majelis ya e, siapa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula e, penyebutan tentang dosa-dosa besar ya. Nah di dalam riwayat yang kita sebutkan tadi dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Rasulullah menjawab dengan tiga itu, asyirku billah wal iyasu wal kunutu Dan Nabi tidak menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya. Mungkin ini eh, yang lebih eh, eh, lebih sesuai ya, lebih relevan dengan kondisi laki-laki yang bertanya tadi. Ya hingga Nabi menyebutkan tiga perkara ini. Nah kemudian tadi kita sebutkan bahwa dosa yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wa la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa-siapa saja yang dikehendakinya. Mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa-siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi orang-orang yang berbuat syirik ini apabila dia bertaubat sebelum dia mati, ya ada dua perkara tadi yang kita sebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hambanya dosa apapun itu ya selama belum terjadi dua hal ini selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama eh, nyawa belum sampai di kerongkongan tadi sudah kita sampaikan hadis ya, tentang taubat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang eh, pada malam hari untuk menerima taubat ya dari hamba-hambanya yang berbuat dosa pada uh, uh, siang hari. Nah, hatta tatlu asy-syamsu min magribiha hingga matahari. Demikian seterusnya ya hingga matahari terbit dari sebelah barat. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan pintu taubat ini akan terus terbuka ya hingga matahari terbit dari sebelah barat. Dan dalam riwayat lain ditambahkan bahwa Nabi mengatakan Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Ya, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat dari hambanya Ya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat dari hambanya. Tadi kita bacakan ayat Qul ya ibadilladzina Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. allaha yaghfirudz dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa seluruhnya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama dan orang-orang yang tidak meminta ya, bersama Allah ya Tuhan-Tuhan yang lain tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak dan tidak berzina. Itulah hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ya, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu yaitu dia berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan berzina, yalqa sama dia akan mendapatkan akibat dari perbuatan dosanya yudha'af lahul adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina illa man taba kecuali orang-orang yang taubat wa amana wa amila amalan soliha lalu mengiringi taubatnya dengan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala ganti ya dosa-dosa mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama hamba itu ya tidak berbuat uh, tidak uh, datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik ya sebagaimana uh, hadis yang kita bacakan tadi ya hadis kutsi yang kita bacakan tadi ya Allah Subhanahu wa taala berkata ya uh, ya bena adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, yaitu tidak dengan tidak membawa dosa syirik, niscaya aku akan akan datang kepadamu ya dengan ampunan sepenuh itu pula, sebanyak itu pula. Dengan syarat ia tidak datang dengan membawa dosa syirik. Artinya tidak datang menemui Allah, tidak mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Ya, tapi kalau dia mati ya dalam keadaan membawa dosa syirik maka Allah tidak akan mengampuni ya dosa syirik ini. Innallaha la yaghfiru bihi ya. Ya, lain halnya kalau dia sempat bertaubat ya, sempat bertaubat sebelum dia mati, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan dan e, matahari belum sem, belum terbit dari sebelah barat, dia sempat bertaubat dari dosa syiriknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Namun kalau dia mati dengan membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Nah demikian ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam uh, ayat yang lain yaitu surat Az-Zumar ya uh, Allah mengatakan ya in eh, lain asyrakta la yahbatanna amaluk ya wala takunanna minal khasirin jika engkau berbuat syirik maka akan hapus dan batallah amalmu ya hapuslah amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi nah ini adalah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya ialah in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi ya kamu akan menjadi orang yang merugi nah demikian ya bagaimana pula ya kita ya laqad wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin surat uh, Az-Zumar ayat 65 ya sungguh telah kami wahyu, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu umat-umat sebelummu jika engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah itu apabila kita datang bertemu Allah mati dalam keadaan membawa dosa syirik belum sempat bertobat. Tapi kalau kita sempat bertobat Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inna Allah yaghfiruz jami'an. Allah mengampuni semua dosa sampai dosa syirik. Allah akan uh, akan ampuni ya apabila hamba itu bertobat sebelum matinya. Tapi kalau dia datang kepada Allah dengan membawa dosa tersebut, maka Allah tidak akan mengampuninya. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Zakallah Heran atas jawaban dan nasihat yang sudah disampaikan. Di kesempatan ketiga kita angkat pertanyaan dari Bapak Arif di Jakarta. Silakan Pak Arif. Ya, Ustaz. Uh, Ustaz tadi mengatakan bahwa semua uh, besar yang dilakukan akan diampuni ketika seorang hamba itu istilahnya uh, ditutup semua uh, pintu rezeki misalkan seperti itu bagaimana caranya hamba ini bertobat iya itu saja pak baik iya. terima kasih atas interaksi dari pak Arif silakan Ustaz ya uh, uh, rezeki itu uh, dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya ya tertutupnya pintu rezeki itu bukanlah e, bukanlah artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada hamba-hambanya ketahuilah bahwa di sana ada pintu-pintu rezeki lain yang Allah Subhanahu wa taala buka bagi mereka ya maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya e, bahwa e, apa yang Allah berikan selama ini sudah lebih banyak ya daripada apa yang kita rasa itu tidak sampai kepada kita. Ya, Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan sekiranya kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat dolim lagi sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala ya e, baik itu syukur dengan kalbu, syukur dengan lisan maupun syukur dengan anggota badan yaitu dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah demikian ya bahwa eh, lah pintu rezeki kita tertutup dari satu eh, rezeki kita eh, salah satu dari pintu rezeki kita tertutup Nah di sana banyak lagi eh, pintu-pintu rezeki lain yang Allah buka, Allah kasih kita kesehatan. Ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keamanan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ya keluarga, ya anak istri yang sehat, ya walafiat, ya tidak kurang satu apapun. Walaupun pintu-pintu rezeki yang lainnya tertutup, Ya, ya, ya seret lah kita katakan. Tapi Allah buka pintu-pintu rezeki dari dari sisi yang lain yang patut kita syukuri. terlebih lebih lagi adalah ya eh, kita katakan uh, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya alhamdulillah ya apapun eh, musibah yang menimpa kita, kita masih masih berada di atas Islam dan sunnah. Oleh karena itu, ya Umar bin Khattab mengatakan, setiap aku mendapat musibah, musibah apapun itu, ya, baik itu pada harta maupun jiwa, kekurangan harta maupun jiwa, Allah eh, memanggil orang yang eh, kita cintai, orang yang kita kasihi misalnya, atau Allah mengambil eh, titipan harta yang diberikannya kepada kita, itu kan titipan sebenarnya bukan harta kita, itu harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Nah, Allah ambil ya, maka ya Umar bin Khattab aku mensyukurinya. Ada tiga perkara yang aku syukuri yang pertama adalah musibah itu tidak lebih besar daripada yang lain. Ya, di sana ada musibah yang lebih besar. Ya, di sana ada musibah yang lebih. Kalau kita kehilangan sebahagian harta, maka di sana ada orang yang kehilangan seluruh harta. Kalau kita kehilangan salah seorang anggota keluarga, nah di sana ada orang yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Ya, waktu kejadian tsunami dulu ada orang yang waktu itu musim haji, ya, ya eh, jemaah haji dari Aceh itu ada yang pulang-pulang itu dia tidak menemukan anak, istri dan bahkan tempat tinggalnya, ya, yaitu eh, tempat tinggalnya, rumah kediamannya, habis semua, tinggal dia sebatang kara. Nah coba lihat, ya bahwa syukurilah bahwa musibah yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita tidak lebih besar daripada yang lain, ya. Bukankah kehilangan satu orang anggota keluarga lebih ringan daripada kehilangan semua anggota keluarga? bukankah seba kehilangan sebahagian e, harta lebih ringan daripada kehilangan seluruh harta? Coba lihat di sana ada orang yang terkena musibah kebakaran, ludes semua hartanya. Nah, kita baru kehilangan tertutup pintu rezeki sedikit saja sih kita sudah mengeluh dan mengadu, mengeluh kepada makhluk, mengetuk pintu makhluk tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku masih diberi kesempatan untuk bersabar. Ya, dan sabar itu akan mendatangkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Ya. Nah demikian. Wasbir ala ma Inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu sesungguhnya ya itu adalah uh, termasuk perkara yang diwajibkan. Nah demikian. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar sabar itu berpahala, kita mendapatkan pahala. Nah, demikian dari salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersabar, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tertimpa musibah, jangan lupa berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah pahala apa atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Yang yang ketiga kata Umar, ya bahwa musibah itu hanya menimpa urusan duniaku, tidak menimpa agamaku. Nah, itu yang patut-patut kita syukuri. Musibah apapun yang menimpa kita dari musibah-musibah dunia itu dapat tergantikan. Ya, kalau kita kehilangan duit misalnya ya satu juta hari ini, mungkin besok Allah Subhanahu Wa Taala akan beri lebih, mungkin seratus juta, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ya eh, orang kita kasih pada hari ini, mungkin besok Allah akan datangkan gantinya sebagaimana Ummu Salamah ia kehilangan eh, suaminya yang dicintainya yaitu Abu Salamah yang gugur wafat di medan perang. Dan ketika dia baca doa itu, Allahumma ajurni fi musibati wa aqibli khairan minha, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah dunia ini dapat tergantikan Adapun musibah yang menimpa agama itu tidak dapat tergantikan, ya. Maka bersyukurlah kita masih diberi nikmat Islam dan lebih-lebih lagi kita masih diberi nikmat sunnah maka ucapkanlah alhamdulillah alal ala nikmatil islami wa sunnah ya kita masih memiliki agama kita masih memiliki iman dan itu adalah modal yang paling berharga bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk meraih kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi yaitu surga baik kebahagiaan yang tidak berbatas kebahagiaan yang tiada batas tanpa batas nah demikian ya Allah yang berbahagia ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan mewafatkan kita dalam keadaan muslim Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah berikanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim ya Ah, Itu adalah uh, pertanyaan yang terakhir kita untuk di pagi ini. Mungkin ada uh, penutup untuk acara kita. Kami persilakan. Ya. Eh, wa ya, Alhamdulillah pada hari ini kita telah bahas dosa besar yang ke Arabi atau wasitun Dosa besar yang ke 64 yaitu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pesimis terhadap dunianya. Nah ini adalah satu hal yang yang ya kita katakan tanda ya orang-orang yang sesat dan tanda orang-orang yang kafir. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Wa la yai'asu mir illa alqaumul kafirun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka ya hendaklah kita semua dapat menghindari ya dosa besar ini yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah bahwa rahmat Allah itu telah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu mendahului kemarahannya dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu karunia-Nya seluas-luasnya bagi hamba-hambanya ya yang yang berkehendak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keinginan dan kehendak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepadanya, inabah kepadanya. Nah, demikianlah mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi uh, kita semua, terutama kepada uh, diri saya dan kepada sahabat Radio Roja dimanapun uh, saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, senantiasa memberikan ya kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan amal-amal uh, amal -amal soleh dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita e, keistiqomahan di atas agamanya dan berikan kepada kita e, semua e, husnul khotimah dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan atas kesimpulan akhir yang telah Ustaz sampaikan dari kajian ilmiah kita, pembahasan Al-Kabair, dosa yang ke-64, berputus asa dan pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dari kediaman beliau di kota Medan Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga beliau beserta keluarga. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.